Suatu doa yang mengandung makna luar biasa sekali. Doa yang mungkin kebanyakan kita telah menghafalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang mengucapkan tiga kali di saat pagi dan tiga kali di saat petang. Membaca doa berikut ini maka Allah maka tidak akan ada sesuatu yang memudaratkannya sedikit pun juga. Apabila membaca doa ini tiga kali di saat pagi dan tiga kali di saat petang, maka tidak akan ada yang memudaratkannya. Tidak akan ada yang membahayakannya sedikit pun juga. Apakah doa tersebut ma'asyiral muslimin? Yaitu doa yang berbunyi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa saniul 'alim. Bismillahilladzi dengan nama Allah. Aku memohon pertolongan dengan nama Allah. Yang mana nama Allah tersebut la yadurru tidak akan ada yang memudaratkan sedikit pun juga ma'asmihi bersamaan dengan namanya fil ardi wala fis sama baik sesuatu tersebut berada di bumi ataupun berada di langit wa huwa samiul alim dan dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui doa tersebut yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim dengan nama Allah yang mana tidak ada sesuatu apapun yang bisa memudaratkan bersamaan dengan namanya sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi dan dia maha mendengar dan maha mengetahui dibaca tiga kali di saat pagi, di saat petang. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan keyakinan, dibaca dengan keyakinan, dibaca dengan berhusnudzan kepada Allah, dengan penuh harap penuh harap dan dengan hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka doa tersebut akan diterima oleh Allah dan dikabulkan pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh setelah mereka mereka mengetahui dan benar-benar merasakan dengan nyata bagaimana pengaruh doa tersebut di dalam kehidupan mereka, di dalam keseharian. Mungkin kita tidak merasakannya. Kita sering berdoa, sering berzikir, sering membacakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Akan tapi seperti sama seperti hari-hari biasanya. Mungkin itu karena banyaknya dosa kita, masyar muslim. Karena banyaknya dosa kita. Orang-orang soleh terasa oleh mereka. Apabila terjadi suatu musibah pada hari tersebut, dia segera mengingat apa doa yang saya lupa pada hari ini. Dan ternyata ada ditemukan. Ternyata ada dan ditemukan. Begitu beda hari mereka dengan doa dengan hari mereka tanpa doa. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, Sungguh saya mampu melakukan amalan-amalan yang saya iringi dengan zikir yang mana amalan-amalan tersebut tidak mampu saya lakukan dengan tanpa saya berzikir. Saya mampu melakukan pekerjaan, amalan pekerjaan yang saya berzikir kepada Allah sementara pekerjaan tersebut saya tidak mampu melakukannya di saat saya tidak berzikir. Hadisnya jelas ma'asyiral muslimin tatkala putri Rasulullah Fatimah dan menantu beliau Ali radhiyallahu taala anhuma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang budak untuk membantu pekerjaan rumah mereka. Jadi mereka berdua mengeluh kepada Rasulullah minta diberikan hamba sahaya, budak untuk membantu. Yang dibutuhkan di sini tenaga, tenaga manusia. Tapi kedatangan mereka ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap mendapatkan seorang budak, ternyata sia-sia. Mereka tidak mendapatkan budak dari Rasulullah, tapi diajarkan dikir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan kalian tidur kecuali mengucapkan tasbih berapa kali? 33 kali tahmid 33 kali, <clears throat> takbir 34 kali sebelum tidur kata Rasulullah. Para ulama rahimahumullah mengatakan, Imam Muqayyim rahimahullah mengatakan, subhanallah lihat. Dua orang sahabat ini, putri Rasulullah dan menantu beliau, datang kepada Rasulullah minta tenaga. Tenaga manusia, minta budak. Minta tenaga manusia. Tapi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan yang lebih baik daripada tenaga tersebut apa? Zikir. Yaitu zikir. Menunjukkan ma'asyurah muslimin. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan tenaga. Mendatangkan kemampuan yang seorang tidak mampu melakukannya dengan tanpa zikir. Seorang tidak mampu melakukannya dengan tanpa zikir. Makanya masyarakat muslimin iringi kehidupan kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bedanya ahlu sunnah dengan selain daripada ahlu sunnah. Ahlus sunnah berzikir mereka bukan cuma selesai sholat saja. Tapi berzikir mereka pada setiap gerak-gerik mereka ada zikir yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ahlu sunnah, diantara ciri-cirinya seperti sholat sebentar, zikirnya panjang. Selesai itu gak ada zikir lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah justru yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir pada setiap keadaan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang Rasulullah SAW karena yadhkurullah fi kulli ahyan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisi beliau. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ma'asyiral muslimin, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, kita masuki kajian kita dan ini adalah pertemuan yang keempat di dalam pembahasan seputar Ramadan. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan pada pada hari ini insyaallah kita membahas beberapa hukum yang tersisa diantaranya pembahasan pembahasan mengenai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, malam Lailatul Qadar sebagaimana yang pernah kita sampaikan, dia adalah malam curahan pahala. Dia adalah malam dilipat gandakan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan malam yang merubah seseorang menjadi seorang dukun. Tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang semua kita menghafalnya insyaAllah. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Pahala beribadah, kemuliaan, keagungan pada malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada seribu bulan. Daripada seribu bulan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tashri' pembentukan syariat yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini sendiri. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditunjukkan oleh Allah kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Malam yang keberapa? Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga begitu beliau telah mengetahuinya dan hendak menyampaikannya kepada umat-umat beliau, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala melupakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bertemu atau menemukan dua orang sahabat yang berselisih di dalam masjid. Ada dua orang sahabat berselisih. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau, mendamaikan mereka berdua. Kemudian setelah itu tiba-tiba Rasulullah lupa kapan malam Lailatul Qadar tersebut, tepatnya malam yang keberapa. Di dalam hadis tersebut para ulama rahimahumullah menerangkan bahwasanya perselisihan menyebabkan terangkatnya rahmat dari manusia. Perselisihan menyebabkan terangkatnya rahmat dari manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja dilupakan oleh Allah karena hikmah yang lebih besar, karena tujuan yang lebih mulia, yaitu agar manusia berjuang mencari malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjil yang terakhir pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Aisyah radhiyallahu taala anha Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawir fil 'ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharru lailat al تحروا fil witr min al-'ashr al-awakhir min Ramadan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menemani 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil yang terakhir pada 10 hari yang terakhir pada bulan ramadhan Berarti malam yang ke-21, malam yang ke berapa? 23, 25, 27 dan 29. Cari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari. Ini menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada malam-malam yang ganjil daripada bulan Ramadhan Dan ma'asyiral muslimin, di sana ada khilaf yang masyhur para ulama diterangkan dalam kitab-kitab fikih dan terlalu panjang kita membahasnya, yaitu kapan yang rajihnya, apakah malam 25 atau malam yang 27 ataukah malam yang ke-29? Di sini khilaf yang masyhur dari kalangan para ulama, kesimpulannya yang kuat dua, yang kuat dua, yaitu antara malam 21 dan malam 27. Ala kulli hal, itu hanyalah khilafiyah para ulama akan tapi dalil jelas bagi kita menunjukkan cari cari dia pada malam-malam ganjil daripada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadhan. Dan ma'asyiral muslimin apa yang paling baik kita lakukan di saat kita menemukan malam Lailatul Qadar atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Apa yang paling baik kita lakukan? Apa yang paling baik kita lakukan? Yang paling baik kita lakukan ma'asyiral muslimin yaitu sebagaimana dipernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ara'ait in 'alimtu ay lailatul qadar ma fiha. Ya Rasulullah, jikalau seandainya saya tahu malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Apa yang saya ucapkan? Kemudian Rasulullah mengatakan, kuli ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai maaf maka maafkanlah saya ya Allah maka maafkanlah saya ya Allah ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar maka perbanyak berzikir dengan doa ini pada malam-malam ganjil yang yang ada pada malam Lailatul Qadar Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut <clears throat> Di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut telah diterangkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sabihatu Lailatul Qadar تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar kata Rasulullah pagi harinya malam Lailatul Qadar pagi harinya malam Lailatul Qadar matahari terbit tidak memiliki cahaya yang terik jadi saat terbit terbitnya cahayanya tidak terik seperti dia bejana bulat sampai dia naik. Dari terbitnya matahari tersebut, di saat dia keluar nongol, tidak terik ke mata. Menunjukkan tadi malam telah terjadi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Atau ciri-ciri yang lain, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda diriwayatkan oleh Al Imam Al-Tayalisi dan Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Qadri Lailatun Samha talqah la harra wa la baridah tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatan hamra malam Lailatul Qadar adalah malam yang lembut tenang, tidak panas, tidak dingin. Keesokan hari matahari terbit dengan cahaya merah yang lemah. Jadi malam Lailatul Qadar tenang. Tenang. Suasananya tenang. Terasa berbeda dengan malam yang lain. Kemudian tidak panas, tidak dingin. Nah, ini ma'asyiral muslimin susah kalau di negeri kita memang. Tapi kalau kita berada di negeri-negeri yang ada musim panas dan musim dinginnya, terasa. Kalau bertepatan malam Ramadan musim panas, biasanya malam pun panas. Tiba-tiba malam ini kok gak panas ya? Itu terasa. Kalau kita berada di negeri yang ada musim panas, musim dinginnya. Kalau seandainya Ramadan musim dingin, kok malam minggu nggak dingin ya? Tenang suasana ini. Masya Allah. Makanya mahasiswa muslimin, sekali lagi saya katakan, malam Lailatul Qadar bukanlah malam sebagaimana yang diceritakan para pendongeng. Pohon-pohon merunduk, air, apa yang lagi? Membeku, turun cahaya dari langit, nggak benar itu. Dan biasanya orang yang lihat seperti itu keesokan harinya jadi Ma'asyiral muslimin. Buka sedikit mata hati kita dan pemikiran kita, jangan mau dibodoh-bodohi. Pergi kita ke tanah suci. Di tanah suci Madinah sepuluh hari yang terakhir daripada bulan Ramadan biasanya ada salat qiyamul lail Dimulai dari jam 1 dan selesai jam 3, 11 rakaat. 2 jam. Khusyuknya lama, sujudnya lama, berdirinya lama. Jadi biasanya ikhwan-ikhwan di sana, mereka tidak ikut tarawihan, tapi mereka milih yang 11 rakaat dari jam 1 sampai jam 3. Dari jam 1 sampai jam 3. Pada malam tersebut, ma'asyiral muslimin, banyak jumlah kaum muslimin yang datang i'tikaf dari seluruh penjuru dunia. Biasanya kalau di Masjid Nabawi di arah belakang. Daerah yang dikhususkan bagi orang-orang yang i'tikaf. Begitu pula dengan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram juga seperti demikian. Biasanya disediakan ruangan khusus di atas di perluasan di daerah namanya perluasan Raja Fahad zaman dahulu. Sekarang saya nggak tahu. Datang manusia dan bisa dikatakan masyur muslim pada saat tersebut manusia pada malam-malam ganjil bulan Ramadan manusia nggak tidur yang etikaf. Para etikaf tersebut tidak tidur. Kalau di zaman e, dulu biasanya kita selesai salat Isya, selesai sholat tarawih jam setengah sepuluh atau jam sepuluh ada halaqah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin pada zaman dahulu. Ada Syekh Utsaimin si kajian sampai jam 11 tiap malam, malam yang terakhir. Selesai duduk dari majelis Syekh Utsaimin rahimahullah itu cuma duduk dua jam, dari jam 11 sampai jam satu Keluar kamar mandi atau tawaf di tawaf, di mataf. nggak lama ada jam 1. Jam 1 sudah mulai lagi sholat. Sholat kiamulai Dari jam 1 selesai jam 3. Selesai jam 3, sahur, nggak lama udah hatan subuh. Hatan subuh. Intinya ma'asyiral muslimin, kalau menurut analisa kita ratusan bahkan ribuan manusia gak tidur malam di Masjidil Haram dan di dalam Masjid Nabawi. Maka mau gak mau mereka bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Cuma anehnya ribuan orang tersebut nggak ada ngelihat pohon menunduk. Air membeku, nggak ada masyarakat muslim. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam dilipat gandakan pahala, bukan malam seseorang melihat keajaiban-keajaiban dunia kemudian besok dia memiliki keajaiban pula enggak. Bukan seperti itu Allah alam. Makanya masyarakat muslimin pada suasana-suasana seperti tersebut biasanya terjadi pembicaraan para orang-orang yang tika kapan menurut Anda malam Lailatul Qadar? biasanya selalu ada kesepakatan malam 27. Kelihatan atau malam sekian. Semuanya bisa menilai kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Paling tidak ada dua pendapat. Kalau nggak malam sekian, malam sekian. Intinya malam Lailatul Qadar tersebut benar-benar bisa dirasakan, dianalisa kapan terjadinya dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar juga yaitu bahwasanya hujan tidak menunjukkan tidak malam Lailatul Qadar. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi terjadi malam Lailatul Qadar kemudian para sahabat sujud di atas tanah yang basah sehabis turunnya hujan. Allahumma. Adapun Malam Lailatul Qadar cuma terjadi lima menit, cuma terjadi tiga menit, itu tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada lafaz Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, menunjukkan malam Lailatul Qadar tersebut semalam suntuk. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Pembahasan berikutnya itu permasalahan i'tikaf. I'tikaf artinya ma'asyarul muslimin yaitu seseorang bermukim di dalam masjid. Dalam rangka beribadah. Itu i'tikaf. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, dia duduk sejam, niatnya saya duduk di sini untuk i'tikaf. Maka duduknya dinilai adalah i'tikaf. Duduknya i'tikaf. Duduknya adalah i'tikaf. Dan itu dikategorikan juga i'tikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melakukan i'tikaf pada bulan Syawal. Dan sahabat yang mulia Umar bin Khattab pernah bernadar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Tidak di Syawal, tidak di Ramadan. Akan tetapi ada paket, saya katakan dalam bahasa saya, ada paket khusus i'tikaf yang mulia, yaitu i'tikaf 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kaum muslimin sanggupnya cuma malam, siang saya kerja, saya PNS, silahkan malamnya i'tikaf. Atau kalau seandainya dia cuma bisa siangnya saja, malamnya dia mau pulang, silahkan. Tapi malam yang paling etikaf, yang paling mulia adalah etikaf 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan ingat ma'asyiral muslimin, i'tikaf 10 hari yang terakhir ini adalah salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak disyariatkannya i'tikaf. Sebagaimana dalam hadis, "Kana ya'takif ya'takif al-'ashr al-awakhir min Ramadan" hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Maka masyarakat muslimin usahakan sunnah ini kita bisa mengamalkannya paling tidak sekali dalam seumur hidup kita. Pernah iktikaf 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Karena pada iktikaf tersebutlah pencucian jiwa manusia. Manusia sibuk setahun penuh dengan dunia. Lalu dia datang kepada Allah sepuluh hari. Menyibukkan dirinya kepada Rabbnya. Bersiap-siap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian etika, Ma'asyur muslim. Ini kemudian etika. Maka uh, etika tersebut adalah syariat yang agung. Bagi laki-laki dan juga bagi para wanita. Kemudian ma'asyur muslimin. Diperbolehkan bagi orang-orang yang i'tikaf untuk keluar dari masjid tempat i'tikafnya karena sesuatu hal yang darurat saja. Sesuatu hal yang darurat. Apa contohnya? Keluar kamar mandi. Darurat. Boleh. Atau kalau seandainya i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, keluar untuk apa? Untuk makan. Boleh. Adapun selain daripada hal tersebut tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Maka ma'asyarul muslimin i'tikaf yaitu melazimi masjid, seorang berada dalam masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan i'tikaf sehingga pada tahun terakhir sebelum beliau meninggal dunia beliau i'tikaf 20 hari namanya. Dan setelah beliau wafat, istri-istri beliau melakukan i'tikaf di dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Maka ma'asyarul muslimin adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Lakukan setiap malam pada malam-malam ganjil insya Allah kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah, alhamdulillah uh, di masjid kita sunnah i'tikaf tersebut telah berjalan dari awal masjid ini didirikan. Memang sebagian para ulama rahimahumullah ada yang berpendapat i'tikaf cuma pada tiga masjid akan tapi hadis tersebut didaifkan oleh sebagian ulama yang lainnya dan pendapat yang rajih insyaallah dan dia adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwasanya i'tikaf dibolehkan pada setiap masjid jami'. Masjid jami' maknanya masjid yang di sana didirikan salat Jumat. Ini pendapat mayoritas para ulama, jumhur para ulama rahimahumullah. Alhamdulillah di masjid kita peserta etikaf datang dan masya Allah ini adalah suatu kebahagiaan, suatu kemuliaan, kemudahan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam catatan panitia pada tahun yang lalu jumlah peserta etikaf kita paling ramenya itu sejumlah 131 orang. Semoga tahun ini lebih ramai lagi. Ya, semoga tahun ini lebih ramai lagi. Dan e, mewakili panitia saya mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan al-mutasabbib kal mubashir. Seorang penyebab seperti pelaku kata Syekh al Utsaimin rahimahullah. Jadi seorang yang membantu sehingga terwujudnya suatu amal saleh maka dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkan tersebut maka masyaallah muslimin kalau seandainya kita berhalangan untuk iktikaf maka setidak-tidaknya kita berusaha bisa membantu orang yang iktikaf sehingga diharapkan kita dapat pahala iktikaf itu sendiri dengan sempurna maka terus terang panitia di sini insyaallah di akhir-akhir Ramadan akan meminta bantuan bapak-bapak karena bukan santri lagi, santri sudah pada pulang sebagian besarnya. Minta bantuan bapak-bapak, kerelaan hati mereka untuk membantu peserta etikaf. yang mungkin masak malam-malam ya jam 12 nantinya, masakin nasi. Insya Allah dapat dapat pahala seperti orang yang etikaf tersebut. Insya Allah. Ikhwan sekalian, azakumullah. Pembahasan berikutnya yaitu pembahasan mengenai amalan yang mulia, yang agung pada bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran yaitu membaca Al-Quran. Perhatikan, ma'asyurul muslimin. Wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan. Di antara kebesaran dan keajaiban bulan Ramadan. Perhatikan. Di antara keajaiban bulan Ramadan, bukankah kita merasakan pada bulan Ramadan ini, frekuensi atau kecondongan diri kita untuk membaca Al-Quran makin meningkat? Iya apa tidak? Ya, secara logika bulan Ramadan malah bulan haus. Tapi kok baca Al-Quran kita malah makin pengen. Pengen rasanya lebih sering lagi. Dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Di bulan Ramadan kita terasa kita membaca Al-Quran mampu lebih banyak lagi daripada selain bulan Ramadan. Padahal kita di saat haus. Dan ini adalah salah satu kebesaran bulan Ramadan. Ma'asyir muslimin dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Bukankah Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan? Maka di antara amalan yang agung pada bulan Ramadan ma'asyiral muslimin yaitu membaca Al-Qur'an. Para salafun salih, orang-orang terdahulu apabila datang bulan Ramadan, mereka memberhentikan semua kajian kecuali Al-Quran. Mereka memberhentikan semua kajian kecuali Al-Quran. Sebenarnya kita juga ingin memberhentikan kajian pada bulan Ramadan. Tapi kita melihat sebagian saudara-saudara kita butuh mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka kita adakan kajian. Walaupun nanti insya Allah kita akan berhentikan di tengah Ramadan insya Allah Para salafun salih, Imam Ahmad rahimahullah, apabila datang bulan Ramadan, maka beliau berhenti membaca hadis. Beliau berjibaku membaca Al-Qur'an menunjukkan mulianya Al-Qur'an tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Perintah dari Rasulullah. Rasulullah perintahkan. Baca Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya Al-Quran datang hari kiamat nantinya sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Pemberi syafaat maknanya ma'asyur muslimin seseorang mungkin ditetapkan masuk neraka. Kemudian karena Al-Quran yang dia baca, dinaikkan, keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Ini memberi syafaat. Seseorang masuk ke dalam surga yang rendah, naik surga yang paling tinggi karena bacaan Al-Qur'annya. Atau seseorang mendapatkan siksaan yang dahsyat, dikurangi siksaannya karena syafaat Al-Qur'an. Dan ini adalah kemuliaan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan kita bacalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu-satunya keaduan Nabi kepada Allah tentang umatnya. Bila kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita temukan Allah mengadukan umatnya kepada Allah cuma satu kali kaduan. Apa kaduan tersebut? Apa kaduan tersebut? Wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi. ada yang bisa lanjutin. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, Ya Allah, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, dihijrahkan. Rasulullah mengadu kepada Allah, Ya Allah, kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Satu-satunya kaduan Nabi kepada Allah tentang umatnya disebutkan dalam Al-Quran. Satu-satunya. Menunjukkan benar-benar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan mereka meninggalkan Al-Quran. Sebagian para ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya di antara bentuk meninggalkan Al-Quran yaitu tidak pernah menyentuhnya selama tiga hari. Apabila seorang hamba pernah tidak menyentuh Al-Quran selama tiga hari, tidak membacanya, maka dia termasuk hamba yang meninggalkan Al-Quran. Manusia ma'asyur muslimin, apabila ditanya mengenai hukum, dia akan menjawab hukum dunia, dia akan menjawab dari A sampai Z. Ditanya mengenai ilmu dunia dia akan jawab, tapi ditanya mengenai Al-Qur'an, subhanallah. Membaca Al-Qur'an, subhanallah. Bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara kita di antara kita yang sudah tua tapi tidak pernah mengkhatamkan Al-Qur'an. Tidak pernah mengkhatamkan Al-Qur'an. Bahkan mungkin ada yang sampai tua tidak bisa membaca Al-Qur'an. Subhanallah betul-betul ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura betul-betul menjadi orang yang dikadukan oleh nabi kepada Allah Subhanahu wa taala maka masyarakat muslimin jangan sampai jangan sampai nanti kita dibangkitkan pada hari akhirat berkumpul bersama orang-orang yang dikadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya jangan sampai kita nanti berkumpul di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang dikadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah ya Allah itu mereka ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Qur'an fa innakum tu'jaruna alaihi Amma inni la aqul alif lam mim harf ولكن ألف حرف ولكن ألف عشر واللام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون dalam hadis ini dan dalam riwayat yang lain dengan makna yang sama disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bacalah Al-Qur'an sungguhnya kalian diberikan ganjaran atasnya saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf akan tetapi alif 10 pahala, lam 10 pahala dan mim 10 pahala. Maka semuanya 30. Jadi kita membaca alif lam mim saja dapat 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah? Berapa jumlah huruf dalam Al-Fatihah? Masya Allah. Sangat banyak sekali masyarakat muslimin. Jumlah huruf kalikan 10. kan 10. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya barang siapa kata Rasulullah man ahabba man sarrahu maaf man sarrahu an yuhibballaha wa rasulah falyaqra fil mushaf barang siapa yang ingin cinta kepada Allah dan Rasulnya maka bacalah Al-Quran Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masyarakat muslimin, kenapa kita nggak sanggup puasa sunat? Karena kita kurang cinta kita kepada Allah. Kenapa kita malas beribadah? Karena cinta kita kepada Allah kurang. Nah apabila kita ingin cinta kita kepada Allah besar, sering baca Al-Quran. Makanya para ulama rahimahullah terangkan, di saat hati kita membeku, di saat jiwa kita malas, di saat kita dituntut cinta kepada dunia, maka sering-sering membaca Al-Quran untuk melunakkan hati itu kembali untuk melunakannya. Apabila suatu hari kita merasa malas beribadah, suatu hari kita malas berpuasa, suatu hari kita malas salat, suatu hari malas kita berinfak, menunjukkan bosnya kita lagi memiliki hati yang mulai membeku. Lunakkan dengan membaca Al-Qur'an. Makanya bisa ditemukan ma'asyur muslimin. Seorang yang malas beribadah bisa dibaca, ini orang jarang baca Quran. Jarang baca Quran. Bisa dibaca. Itu adalah tanda-tanda yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah kalian setiap hari pergi ke Babhan, suatu daerah, atau ke Aqiq, suatu lembah, lembah Aqiq di kota Madinah, lalu pulang membawa dua onta onta yang bagus. Kata sahabat, no ya Rasulullah. Jadi ontanya nggak perlu dibeli. Cukup pergi, pulang bawa onta. Dua lagi ontanya. Bagus pula. Rasulullah SAW bertanya, mau nggak kalian oleh sahabatku pergi ke lembah akik, pulang bawa onta yang bagus. Kata sahabat, mau ya Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, Afala yagdu ahadukum ilal masjid. Fayu'allim أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث Maukah salah seorang di antara kalian pergi ke masjid lalu dia mengajarkan dua ayat. Ini keutamaan mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan dua ayat atau dia membaca dua ayat. Maka daripada kitabullah, maka itu lebih baik baginya daripada dua onta tersebut. Apabila tiga ayat, maka lebih baik daripada tiga, tiga onta tersebut. Ini fadilah, keutamaan membaca Al-Quran di dalam masjid, apalagi mengajarkan Al-Quran di dalam masjid. Sampai-sampai ma'asyur muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tingginya, tingginya para ahli Al-Quran, tingginya para pecinta Al-Quran, tingginya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Allah Akbar. Jadi bukan dikatakan dekat kepada Allah lagi, tapi dikatakan keluarganya Allah. Menunjukkan begitu dekatnya dengan Allah. Begitu cintanya Allah dengan kepada mereka sebagaimana seseorang cinta dengan keluarganya. Bukankah demikian? Ya. Sungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhu?" "Oh ya Rasulullah, siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Makanya ma'asyiral muslimin dan fakta menyatakan bahwasanya orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, doa mereka seperti panah yang tidak pernah meleset. Apabila ahli Al-Qur'an telah mengangkat tangannya, maka terbuka pintu-pintu langit. Karena mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyambut doa mereka. Terbukti dan ahli Al-Quran, ma'asyar muslimin, terbukti juga adalah orang-orang yang memiliki keluar luar biasa karamah. Terbukti. Makanya baca bagaimana uh, immatul qurra, bagaimana para para ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan luar biasa. Kelebihan luar biasa. Terkenal salah satu imam qurra sab'ah ada seorang imam yang bernama Al-Asam, seorang yang budak telinganya tuli Saking tulinya beliau, peluit ditiupkan di telinganya, tidak ada yang bisa, dia tidak mendengarkan apapun juga, saking tulinya. Tapi apabila ada orang membaca Al-Quran, dia sanggup mendengarnya dan membenarkannya. Dan Syekh kami tak kala menceritakan beliau, apa kata beliau? Dan ini tidak asing. Syekh Fulan, Syekh Fulan juga seperti itu. Beliau sebutkan masih hidup pada zaman sekarang. Juga seperti itu, tuli, tapi kalau membaca Al-Quran orang dia dengar. Subhanallah. Dan ini sebagian kecil masyarakat muslimin. Saya tidak memperpanjang menceritakan bagaimana karomahnya ahlul Al-Quran agar kita tidak beribadah mengharapkan karomah. Ikhwah sekalian, a'azzakumullah. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah hinakan orang-orang lainnya. Benar ma'asyiral muslim. Tatkala datang seorang imam, buktinya datang seorang imam mengimami kita sholat. Bacaannya indah. Bacaannya khusyuk. Karena bacaan yang indah adalah bacaan yang khusyuk. Bacaannya menggugah hati kita. Meneteskan air mata. Maka apa yang timbul di perasaan jamaah kepada imam tersebut? Apa yang timbul? Akan timbul di dalam hati jamaah, ya Allah saya cinta dengan iman tersebut. Benar apa tidak? Iya. Menunjukkan betul-betul dengan spontan. Allah mengangkat ahli Al-Quran. Spontan. Saya cinta dengannya karena Allah. Saya senang dengannya karena Allah. Dengan Al-Quran. Dalam satu hadis ma'asyirul muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan keutamaan menangis karena Allah, meneteskan air mata karena Allah, tidak akan pernah berkumpul antara air mata karena takut kepada Allah dengan uap neraka jahanam selama-lamanya. Ini keutamaan menangis karena Allah. Bagaimana kalau seandainya yang menyebabkan orang menangis itu adalah kita dengan bacaan Al-Qur'an kita, dengan indahnya lantunan kita. Subhanallah. Kita berharap mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala tidak pernah berkumpul dengan api neraka selama-lamanya. Makanya Rasulullah saw alaihi wasallam anjurkan kita untuk memperbagus bacaan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mendalaminya, membacanya dan memperbagus bacaan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Zayyinul Qur'ana ya Sungguh, hindai, hi, uh, hiasilah Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, dengan suaramu. Karenanya Al-Quran bertambah indah dengan bacaan yang indah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inna sawt al-hasan yazidul Qur'an husna. Sungguhnya suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Darimi, dan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ini kemuliaan baca Al-Quran masyarakat muslim. Mulia, luar biasa. Bahkan, bahkan ke keindahan kita membaca Al-Quran. Ketekunan kita membaca Al-Quran. Keberuntungannya bukan cuma buat kita. Tapi juga buat siapa? Buat kedua orang tua kita. Nah, ini adalah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'an Dengarkan ma'asyar muslimin. Yaji'ul Quran يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهل لك وأضمأ حواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر pada hari kiamat nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an akan datang kepada orang yang membacanya dengan sosok seorang manusia. Kemudian dia berkata, "Wahai fulan, kenalkah engkau dengan saya?" Jadi Al-Qur'an dirubah oleh Allah dalam sosok seorang manusia. Engkau kenal dengan saya? Saya adalah yang dahulu telah membangunkan malammu. Telah membangunkan malammu. Menyebabkan kau di malam hari tidak tidur. Dan saya yang telah membuat haus di tengah terikmu. Di saat siang haus tetap baca Al-Quran. lah dia. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Dan setiap pedagang pada hari ini berada di belakang barang dagangannya. Dan saya pada hari ini berada di belakang pedagang. Kemudian fayu'til mulk biyaminih wal khuld bishimalih wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Wa yuksi walidahu huliyatain la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Lalu Al-Qur'an tersebut memberikan kerajaan kepada orang yang membacanya di sebelah kanannya dan diberikan di sebelah kirinya keabadian. Masya Allah. Diberikan sebelah kanan apa? kerajaan, sebelah kiri keabadian, masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, tajul waqar dan diletakkan di atas kepala orang yang membaca Al-Qur'an tersebut mahkota kewibawaan. Kemudian wa yuksi walidayhi waliyatain la taqumu lahum ad-dunya wa fiha. Kemudian dikenakan kepada kedua orang tua. Kedua orang tua anak yang rajin membaca Al-Quran tersebut, dua pakaian yang tidak diimbangi, tidak dinilai, tidak ternilai harganya oleh dunia dan apa yang ada di dalamnya. Masya Allah, seorang anak yang rajin membaca Al-Quran akan memberikan pakaian yang indah kepada siapa? kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ini ma'asyar muslimin. Keutamaan rajin membaca Al-Quran. Dan ini ma'asyar muslimin. Keutamaan berjuang mendidik anak. Untuk menjadi ahli Al-Quran. Makanya sang anak. Kalau seandainya sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua. Kalau seandainya orang tua yang telah meninggal dunia. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Rajin-rajin. Berjuang. Bercita-citalah. Saya nanti di akhirat akan datang kepada orang tua saya. Mengenakan mereka pakaian yang tidak ternilai dengan dunia dan isinya. Fayaqulan. Lalu kedua orang tua tersebut akan berkata, Ya Rab, anna lihada, wahai Rabku. Dari mana saya mendapatkan pakaian ini? Ganjaran kemuliaan ini dari mana saya mendapatkannya? Amalan saya tidak ada. Kemudian Allah mengatakan, Bita'limi waladakil Qur'an. Engkau mendapatkan pakaian ini karena engkau telah berjuang mengajarkan anakmu Al-Quran. Maka ma'asyarul muslimin begitu mulia, begitu mulia Al-Qur'an. Begitu mulia dan yakinlah yakinlah tidak ada suatu huruf yang kita baca tidak ada suatu huruf yang kita baca kecuali pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala lagi mendengarkannya. Allah lagi menyimaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Allah tidak mendengar sesuatu melebihi daripada pendengaran Allah terhadap seorang nabi yang lagi melantunkan Al-Qur'an. Ini pentingnya ma'asyiral muslimin kita mempelajari Al-Qur'an. Pada hakikatnya Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Orang yang lagi membaca Al-Quran pada hakikatnya adalah orang yang lagi berniaga, lagi berjualan, lagi berjualan, lagi melakukan jual beli. Tapi orang yang membaca Al-Quran, mereka lagi melakukan jual beli dengan jual beli yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? al-Ladina yasluna kitab Allah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Secara telang-telangan ataupun sembunyi. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan, jual beli yang tidak pernah merugi selama-lamanya. Apa yang mereka jual, ma'asyar muslimin? Yang mereka jual adalah suara mereka. Yang mereka jual adalah kelelahan mereka. Yang mereka jual adalah mengenyampingkan istirahat mereka. Yang mereka beli adalah sorga dan isinya. Yang mereka beli adalah cinta daripada pencipta langit dan bumi. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka jual dan apa yang telah mereka dapatkan. Orang-orang yang membaca kitabullah. Makanya, mahasyurul muslimin, apabila kita membaca sejarah, apabila kita membaca sejarah, membaca kisah-kisah orang-orang soleh, subhanallah, akan hidup hati kita. Para ulama mengatakan ada orang-orang, ada hamba-hamba Allah yang apabila kita mengingat kisah mereka, hati kita akan hidup. Di hati kita akan lembut. Ada orang-orang yang apabila kita melihat mereka mati hati kita. Na'udzubillah. Maka jadilah yang pertama dan jangan jadi yang kedua. Apabila kita membaca sejarah ma'asyur muslimin. Kita akan temukan bagaimana para salafus salih rahimahumullah. Mereka berjuang mati-matian, habis-habisan untuk mereka bisa membaca Al-Quran. Bahkan sangat-sangat cinta dengan Al-Quran. Memang ma'asyiral muslimin membaca Al-Qur'an maksimal yang paling banyak itu boleh cuma mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam tiga hari. Maksimal kita membaca Al-Qur'an tersebut yaitu sepuluh juz dalam satu hari. Karena itulah bacaan yang paling bisa seseorang memahami maknanya. Akan tetapi ma'asyurah muslimin, apabila kita membaca sejarah, kita temukan ada sebagian manusia yang mana mereka mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Bukan cuma satu kali dalam tiga hari, bahkan lebih. Kita berhusnudzan kepada mereka. Di samping kita mengatakan ini kurang afdol, kurang baik. Yang paling baik adalah apa yang diajarkan oleh Nabi. Maksimal satu kali dalam tiga hari. Tapi kita berhusnuzan kepada mereka. Mungkin mereka saking cintanya dengan Al-Quran. Gak kuat menahannya. Saking cintanya ingin membaca Al-Quran. Mungkin. Makanya masyarakat muslimin. Para ulama rahimahumullah. Mengatakan. Di antara mereka. Bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran. Sekali dalam sehari semalam. Di antaranya sahabat yang mulia diriwayatkan sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Sekali dalam sehari semalam, 30 juz dalam sehari. Masya Allah. Di antaranya sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari, Tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid, Imam Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan pernah mereka adalah orang-orang yang pernah menghatamkan Al-Quran 30 juz sekali dalam sehari. Bahkan itu tidaklah aneh ma'asyur muslimin. Orang-orang syanakif, orang-orang syantiti di Masjid Nabawi juga masih ada di antara mereka yang sampai seperti ini. Bahkan banyak. Selesai sholat tarawih, mereka duduk bersandar di Masjid Nabawi, baca Al-Quran, karena mereka hafal lancar dan tidak mereka bangkit untuk sahur kecuali telah selesai 30 juz Al-Qur'an. Itu mereka. Kita ada yang seperti itu. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran sampai tiga kali dalam satu hari. Seperti Salim bin Atrah, sahabat yang mulia. Beliau adalah qadhi di kota Mesir di zaman kekhalifan Muawiyah radhiyallahu taala an. Bahkan ada seorang yang bernama Abu Bakar bin Dawud. Beliau khatam empat kali dalam sehari. Empat kali dalam sehari. Ini bukan mimpi, masyarakat muslimin. Mungkin kita mengatakan mimpi atau cerita dongeng, ya bacaan kita masih ngeja-ngeja. Kalau sudah hafal, biasanya lebih kencang daripada yang belum hafal. Ada Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami beliau berkata dan ini maksimal yang ditemukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata bahwasanya Syekh Abu Uthman Al-Maghribi berkata Ibnul Katib Ibnul Katib seseorang yang bernama Ibnul Katib Beliau menghatamkan Al-Quran empat kali di siang hari dan empat kali di malam kali, di malam hari. Jumlahnya delapan kali dalam sehari dan semalam. Dan apa kata Imam Nawawi? Dan ini adalah orang yang paling banyak saya temukan menghatamkan Al-Quran dalam sehari dan semalam. Masya Allah. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak membahas dan kita, kita tidak juga menganjurkan untuk membaca Al-Quran lebih daripada sekali dalam tiga hari. Tidak. Akan tapi ini mereka. Dan bagaimana dengan kita. Sekarang ma'asyur muslimin adalah Ramadan yang keberapa? Ya, keempat ya. Ramadan yang keempat. Saya mau bertanya. Ramadan Karim. Ramadan adalah bulan dermawan. Rasulullah SAW apabila datang bulan Ramadan, beliau lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Saya punya hadiah ini sekarang. Ini hadiah semua. depan saya ada buku 1000 196 halaman. Siapa dari antara bapak-bapak? Semuanya santri juga yang sudah khatam selama bulan Ramadan ini. Saya kasih hadiah. Yang sudah khatam. Gratis. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Jangan malu-malu santri. Mana ada yang sudah khatam belum? Ada yang udah? Nih, saya bawa pulang lagi nih ntar. Masya Allah, malu ya angkat tangan. Dua buku, bagi yang sudah khatam, ibu-ibu nggak dapat. Yang sudah khatam, bulan Ramadan ini, empat hari. Udah kita kurangi, 25 juz. Udah, Ada lagi yang lain 25 juz? Tiga juz nggak masuk nggak tiga ya? juz. Iya. Nah SD kita ada tiga juz lah. 25 juz. Siapa yang 25 juz? Yang sudah 25 juz. Ikhwan, pendahulu kita sampai 8 kali sehari. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan 30 juz dalam satu rakaat. 30 juz dalam satu rakaat. Kita 25 juz belum dapat. Siapa yang sudah 25 juz? Angkat tangan. Turun lagi. Yang sudah 20 juz. Ayo cepat ini biasanya nggak bawa pulang lagi berat ini bawa pulangnya. Dua puluh juz. Yang sudah dua puluh juz malu ya, jangan malu. Yang sudah dua puluh juz selama empat hari ini bulan hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Ahad, tiga hari setengah. dua puluh juz. Siapa yang sudah? Ada? Oh iya. Antar belakang. Ada lagi yang 20 juz? 20 juz lagi ada yang lain? Kita kurangi lagi. 15 juz. Waduh. Habis nih sama tadi. Lima belas juz. Yang sudah lima belas juz. Mana yang 15 jus? Sini, ambil. Ada lagi yang 15 jus? Yang sudah 15 jus, Bapak, Masya Allah. Kasih Bapak belakang. Ada lagi yang 15 Lima 15 jus. Ibu-ibu nggak masuk. Yang sudah 15 juz. Aduh, turun lagi. 10 juz, yang sudah 10 juz. Insyaallah banyak ini. Yang sudah 10 juz. Yang lain sudah 10 juz. Bapak, kasih Bapak belakang. Kasih Bapak. Yang sudah 10 juz. Lagi ke. Ada lagi? Ambil belah. 10 juz yang lain yang sudah 10 juz. Sudah 10 juz. Ada lagi? Yang sudah 10 juz. Yang sudah 10 juz. Ya. Ini tinggal terakhir yang besar satu yang paling tua yang hadir di kajian ini. Pak Khatib mungkin, Pak Khatib. Mana Pak Khatib? Berapa usianya, Pak? Tujuh delapan. Ada yang di atas beliau? Di atas tujuh puluh delapan. Ada yang di atas tujuh delapan? Ada yang di atas tujuh delapan? Ya, di atas tujuh delapan nggak ada? Ada yang di atas tujuh tujuh delapan nggak ada? Pak Khatib. Juara bertahan. yang paling kecil yang ada dalam masjid. Siapa yang paling kecil? Itu mana Zubair? Ini itu ya ke situ. Ada hazim juga itu. Sana satu, sana satu ya. Siapa lagi? Oh, itu. Yang empat sini, itu empat sini. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Sini, sini yang di pintu. Sini, sini. Sini, sini cepet. Nah, ya. Biar ambil satu orang aja. Ah. Yang lain ikut nih, nggak nih nggak dapat. Cepet cepet. Ayo sini, sini. Ada lagi yang di dalam yang sini sini. Masih ada tiga, empat. Itu? Sini, sini, sini. Udah cukup, habis nanti. Udah, yang paling kecil. Itu, bawa buat dua yang di belakang. Dua yang di belakang itu. Buat dua yang di belakang tadi. Ah, bawa ke sana. Yang bisa bahasa Arab. Selain santri. Nah, selain santri yang bisa bahasa Arab. bisa Samsul. Santri yang bisa bahasa Arab yang sudah baca 10 juz Santri yang sudah membaca 10 juz. Tadi selain yang belum dapat hadiah. Siapa? Yang sudah 10 juz. Yang belum dapat hadiah. Sudah 10 juz. Hah? Ya sudah 10 juz. Ya sudah bagiin aja deh. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untung saya tidak menanya yang sudah 50 tahun belum mengkatamkan Al-Quran. Ini aib, ikhwan, aib. Ma'asyur muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibrahim Al-Khawas. Beliau berkata, dawa al-qalb khamsah. Dawa al-qalb khamsatu asya. Obat hati ada lima. Ada lima obat hati. Yang pertama, qiraatul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Ini obat hati yang pertama. Yang kedua, khala'ul batan. Mengosongkan perut. Yang ketiga, qiyamul lail. Salat malam. Yang keempat, at-tadarru'u fis sahar. Bermunajat di waktu sahur. Yang kelima, mujalasatus salihin. Duduk dengan orang-orang yang saleh, menemani orang-orang yang saleh. Ini obat hati. Ada lima kata beliau, membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, mengosongkan perut, sholat malam, bertadaruk di waktu sahur, dan menemani orang-orang saleh. Yang kita bahas di sini, ma'asyarul muslimin, yaitu yang pertama, kiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Coba kita rasakan, ma'asyarul muslimin, coba kita rasakan. Saya baca Al-Quran sekarang, Target saya satu halaman, baca aja. Selesai, kita baca yang kedua. Saya membaca Al-Quran cuma 10 ayat. Tapi saya akan berusaha merasakannya, merenungkan maknanya, dan menimbangnya dengan diri saya. 10 ayat. Baca pelan, lihat artinya gimana, direnungkan, bawa diri kita dicerminkan dengannya, Selesai dengan cara yang kedua, saya bertanya, mana yang lebih berpengaruh pada jiwa kita? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, masyarakat muslimi. Maka berusahalah kita membaca Al-Quran dengan cara yang kedua ini. Cara yang kedua. Karena inilah caranya para sahabat. Kami tidak membaca Al-Quran 10 ayat dan tidak akan lewat. Kepada ayat yang ke-11, sampai kami memahaminya dan sampai kami mengamalkannya. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan merubah hidup kita. Ini yang akan merubah jalan hidup kita dan ini yang akan merubah cara berpikir kita. Membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya. Itu rahasianya. Makanya Muslim muslimin, seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya. memahami maknanya, mengamalkannya dan berusaha merenungkannya itu dirasakan bukan cuma bagi yang membaca saja, akan tetapi dirasakan bagi orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarkan terasa. Makanya beda ma'asyur muslimin, sholat di belakang seorang imam yang mengutamakan lantunan. Men melengking, turun ke bawah, mendayu-dayu. Cuma lantunan yang dia utamakan. Dengan membaca dan mendengar sholat di belakang seorang imam yang kelihatannya dia begitu meresapi apa yang dia baca. Mana yang lebih nikmat kira-kira masyarakat muslimin? Yang kedua, itu terasa, bukti, terbukti. Terbukti. Bahkan sebenarnya masyarakat muslimin, bacaan Al-Quran yang paling bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan bacaan Al-Quran yang paling bagus bukan intonasi yang melengking. Bukan harus mengikuti irama-irama yang telah dibuat-buat. Lantunan-lantunan yang diada-adakan. Tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ibnu Naim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah apa kata Rasulullah SAW inna min ahsanin nasi sautan bil Quran alladhi idza sami'tuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Allah sungguhnya orang yang paling bagus suaranya membaca Al-Quran bacaan yang paling bagus jadi kalau dalam penilaian, penilaian yang paling bagus, bacaan yang paling bagus, yaitu apabila kamu mendengar dia membaca Al-Quran, maka kamu akan menduganya adalah orang yang takut kepada Allah. Adalah orang yang mendengarkannya takut kepada Allah. Subhanallah. Saya dulu mempunyai seorang seorang guru, Masya Allah. Profesor beliau. Orang sengkiti lagi, profesor Al-Quran. Suaranya Masya Allah sangat-sangat tidak bagus. Serak-serak. Gak tahulah terserak bahasa, saya pun bingung menyebutkannya. Tidak bagus. Tapi apabila beliau membaca Al-Quran pelan, satu-satu, seolah-olah seperti orang yang lagi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Beliau membaca berapa ayat nangis, baca berapa ayat nangis. Betul, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ma'asyurah muslimin lebih menusuk ke dalam dada. Ketimbang orang yang membaca Al-Quran cuma mengutamakan lengkingan-lengkingannya saja. Iya apa tidak? Coba setel, cari kaset, kori si A, nafas terpanjang. Iya apa tidak? Satu ayat Al-Fatihah diulangi berkali-kali, satu nafas. Dengar. Setelah itu ganti dengan kori yang membaca dengan tartil, membaca dengan hati. Saya katakan membaca dengan hati. Mana yang lebih indah kita rasakan? Mana yang lebih indah? Yang kedua, masyarakat muslimi, walaupun mungkin nafasnya sejengkal, nafasnya pendek, tapi bacaannya bukan cuma dibaca dengan lidah, tapi dibaca dengan hati. Alladhi idha sami'tuhu sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Yaitu orang yang apabila kamu mendengarnya, kamu mendengarkannya, membaca Al-Quran, kamu menduganya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhir pertemuan kita ini saya tidak buka pertanyaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang bisa membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan bacaan Al-Quran kita. Innahu waliyudzalika Dan saya sudahi dengan permohonan maaf atas segala kesalahan. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.